kelima kita di akal minisa itu ada lima jilid kita sengaja ambil yang jilid kelima karena itu sebagai kesimpulan apa yang beliau bahas penulisnya adalah Ta'li Mustafa Asyik Mustafa Al-Adawi dan kitab ini ditulis di Mesir Juz 5 tentang as'ilatun tatbiqiyah yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang memang itu terjadi dalam kehidupan kita yang memang itu yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi realita kenyataan dalam hidup ini. Nah, jadi itu. Kita lanjut. Nah, saya tidak bacakan tentang mukadimah yang beliau bawakan. Tayu. Cuma menyebutkan terkhusus untuk jilid lima ini maka sungguh tercantum dalam kitab ini bab tentang tohara bersama perkara-perkara yang ada hubungan dengan babu hal, Kemudian termasuk pula dalam permasalahan bab sholat. Permasalahan pula tentang masalah janais. Jadi melawat atau menyelenggarakan tentang kifayah termasuk tentang masalah iddah. Iddah bagi wanita. Karena memang permasalahan-permasalahan ini jadi berhubungan tentang permasalahan hukum nikah atau tentang tolak perceraian. Termasuk wal ihdad masa berkabung jadi kalau misalkan seorang istri ditinggal suami bagaimana? Tentang permasalahan sodakat, nafakat, buta, puasa, dan yang lainnya kata beliau. Ya. Nah. Kemudian beliau sebutkan di akhir kalimat, maka apa-apa yang ada dalam kitab ini, kalau itu benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Semata-mata dari Allah saja. Walahu Subhanahu al-fadl. Bikul syai. Karena memang milik Allah subhanahu wa ta'ala semua karunia, kelebihan dalam segala hal. Dan milik Allah segala puji. pun, Dalam keadaan apapun. وما كان من خطأ فمن نفسي ومن nafsi wa min Kalau di dalam kitab ini ada sesuatu yang salah, maka itu dari diri saya dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'an minhu. Dan Allah dan Rasulnya berlepas diri. Apabila salah seorang nampak atau dia lihat dalam permasalahan madalilu khafiyun aliyya jadi dalil yang mungkin tersembunyi atasku maka hendaklah dia mengikuti dalil dari kita di sunnah dan rasul kita dan sunnah rasul sallallahu wa jazakumullah khairan in afadana bihi dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala kebaikan jika memang itu dengannya memberikan kebaikan kepada kami. Assalamualaikum subhanahu wa ta'ala Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan manfaat yang kita ini untuk Islam, untuk kaum muslimin agar dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas penulis dan menjadikan mengetahui apa yang ada di kaki min khair dari kebaikan di mizan hasanati yau yau manalqa ya kebaikan di dalam timbangan kebaikan kita nanti di hari kita bertemu dengan Allah. وصلى الله صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Mudah-mudahan Allah berikan salawat atas penghulu kami Muhammad dan untuk keluarga dan sahabatnya dan Allah berikan sejahteraan pula. Kata bahwa dalam telah ditulis kitab ini adalah Abu Abdullah Mustafa Ibnu Adawi. Ini Syekh Muhammad Al Mustafa Al-Adabi. Barakallahu fiikum. Kita masuk di dalam abwab tuhar di dalam bab at-tuhar. Bab tuhar ini akan menyebutkan tentang hati an-nisa syaqaiqur rijal. Jadi pada bab awal beliau sebutkan di dalam jilid lima ini tentang hati bapak wanita adalah saudara kandung laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita melangkah tentang hadis itu, kita supaya mendapatkan uh, pemahaman tentang toharah. Toharah dulu. Apa itu toharah? Toharah kita biasa dengar kita harus tahu to, apa namanya toharah. At-toharah secara bahasa an-nadzafah. An-nadzafah itu kebersihan. Ya. Atau wal khulus yakni membersihkan minal awsakh atau al adnas al hissiyah jadi toharo itu adalah membersihkan dari kotoran-kotoran noda-noda yang secara fisik, secara zahir. Jadi kalau dia bersihkan ya kotoran-kotoran noda-noda itu secara zahir itu namanya toharo. Seperti apa yang dia hilangkan, dia bersihkan noda-noda kotoran itu? Kalau anjas seperti najis-najis misal najis air kencing atau yang semisalnya itu makna apa? At-tohar secara bahasa. Nah, ada pun ada makna tohara yang dimaknakan maknawiyah. Berarti kalau at-tohara bil makna maknawiyah berarti seseorang apa? Membersihkan ya kotoran-kotoran noda-noda yang ada dalam sifat dalam dirinya seperti apa? Kalau aib-aib, wal ma'asi, seperti kemaksiatan. Itu juga termasuk makna tohar tapi belum makna apa? Maknawiyah. Iya. pun secara syariat Tuhara itu apa? Rufi amma yamna'us sholat min hajat au najasa min ma al-ghairi au rufi'a hukmu biturab. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni dari Imam Ibnu Qudana. Sehingga toharo secara syariat, kalau tadi toharo secara bahasa, secara apa namanya etimologi tadi ya, jadi kebersihan, membersihkan apa kotoran, noda-noda yang apa namanya yang nampak ada pula seperti aib dan maksiat. Adapun kalau dimaukan syariat, apa itu toharah? Adalah rufi ana yang sholat adalah mengangkat, menghilangkan sesuatu yang akan mencegah sholat, menghalangi sholat. Jadi menghilangkan atau mengangkat sesuatu yang menghalangi sholat dari hadat atau dari najis. Baik itu dengan air atau selainnya atau yang namanya tohar syariat itu apa? Dia mengangkat menghilangkan hukum yang akan menjadi penghalang sholat tadi dengan tanah sehingga bisa disebut dengan tayamum ya jadi tohar secara ini adalah apa menghilangkan atau mengangkat sesuatu yang bisa menghalangi sahnya sholat baik itu hadat ataupun najis dengan air atau yang lainnya Nah, ada pun hukum tohara ada pun hukum tohara fa'inna tohara dan najas, nah, wa izalatiha, wa izalati wajibatun ma'adzikri wal qudrah. Maka sesungguhnya mensucikan, membersihkan, menghilangkan najis, ya, maka itu wajib disertai karena dia ingat, sadar, dan dia mampu. Nah, jadi wajib membersihkan najis, menghilangkan najis itu adalah wajib disertai karena dia ingat, dia sadar, dan dia mampu untuk menghilangkan. Dalilnya mana? Itu dalam surah Al-Mudathir ayat keempat yang berbunyi وثيابك فطهر وثيابك فطهر dan pakaianmu fotahir sucikan bersihkan ini dalilnya dan berkata subhanahu an tahira baiti lit-ta'ibina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud Antahira, sucikanlah kalian berdua. Rumahku untuk orang-orang yang toab, ya, orang yang toab, orang yang lilingi, ya, etika, dan orang yang rukuk dan sujud. Nah, jadi diperintahkan tadi. Ini surat Al-Baqarah ayat 125, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail setelah membangun Ka'bah. Diperintahkan oleh Allah berdua bah, untuk membersihkan rumah Allah. Untuk siapa? Orang-orang yang itikaf, orang-orang yang tawaf, orang yang rukuk dan sujud. Wa ammat taharatu minal hadath fatajibu lisibahati salat. Adapun bersuci dari hadat maka wajib untuk menjadikan bolehnya dia tunaikan sholat. Sehingga kalau orang dalam keadaan hadat kan tak boleh. Haram dia sholat. Seperti wanita yang haid. Tak boleh dia sholat haram. Sebagaimana hadis Nabi, La tuqbalu. La tuqbalu sholatu bighairi tuhurin. Tidak. La tuqbalu tidak akan diterima. Sholat dengan tanpa bersuci. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi la tuqbalu sholat di bukhairi tuhuri tidak akan diterima sholat dengan tanpa ambil wudhu. Adapun kemudian pentingnya toharah dan kita ngerti maka sebagai syarat untuk sahnya sholat hamba sehingga toharah ini hanya ada untuk muslimin. Nah, syarat sahnya sholat hamba maka itu ditentukan dengan toharah bersuci itu. Sehingga dalilnya la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Rawahu Muslim, rawahu Bukhari Muslim. Tidak akan diterima salat orang yang berhadat sampai dia berwudu. Ini pentingnya toharoh. Berikutnya, fa'inna ada ada as-salah bintoharoh. Ta'zimun lillah. Maka sesungguhnya orang yang menunaikan sholat maka tidak tohal karena itu mengumpulkan untuk Allah Subhanahu wa Termasuk wal hadat dan jinabah, termasuk hadat dan jinabah. Nah, jadi itu. Maka Allah Taala pula yang kedua, faedahnya apa? Allah puji orang-orang yang membersihkan diri dari najis dan hadat. Sebagaimana firman di dalam surah Al-Baqarah 222 yang berbunyi, In إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang, yang mensucikan diri. Dan Allah pula muji kepada ahli masjid di Kuba. Nah, jadi orang-orang yang sholat di masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid yang awal pertama Nabi SAW itu hijrah sebelum sampai ke Madinah. Namanya Kuba biasanya dan itu adalah sunnah untuk dikunjungi, diziarahi Nabi SAW. Biasa beliau kalau ke sana itu sampai dengan jalan kaki setiap hari Sabtu. Itu Rasulullah SAW. Kuba. Sehingga oleh sebab itu di Saudi yang termasuk uh, masjid yang dianggap jami dan itu aturannya itu ditentukan oleh pemerintah itu ada empat. Pertama Masjidil Haram, yang di sana ada Ka'bah. Yang kedua Masjid Nabawi, ya Masjid Nabi, yang kedua itu Masjid Qiblatain, dan yang kedua adalah Masjid Kuba. Jadi kalau sholat tarwih terkhusus di pusat kala uh, Ramadan itu sama Pak masjid itu. Sama. Jadi kalau itu sebelum 10 hari terakhir, maka di sana berkalafikum. Jadi ba'dal isya itu dilakukan dua rakaat salam sampai kali lima ganti imam ya kemudian witir beri 23 yang empat masjid tadi adapun yang di luar masjid empat itu ada yang 13 rakaat ada yang 11 rakaat adapun kalau sudah 10 hari terakhir maka sampai 33 rakaat untuk di sana nah ini mudah disebutkan Allah puji Allah sanjung kepada ahli masjid Quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin di dalamnya masjid Kuba ada laki-laki yang mereka cinta untuk mensucikan diri dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Ya? dan kemudian bahayanya kalau orang itu meremehkan, menyepelekan dari toharoh, najis dan yang lainnya menjadi sebab-sebab apa dianggapnya dia nanti dikubur apalagi atau wanita sama sehingga hadis Ibnu Abbas disebutkan marra Rasulullah SAW ala kabrain Rasul pernah melewati dua kuburan ada menyatakan uh, dua apa namanya kebun yang ada di Madinah maka Nabi mengatakan inna huma yu'adzadan. sesungguhnya kedua kuburan itu adalah diadab wa ma yu'adzaban fi kabir dan keduanya tidaklah diadab dalam perkara mungkin dia dianggap besar tapi ini juga termasuk dosa besar amma hadza fakana la yastanzahu min bawlih. salah satunya dia itu disiksa, dia di dikubur karena tidak menjaga percikan atau tidak menjaga najis dari buang air kecil. Nah ini jadi ini di antara tahara sehingga kita memang perlu ketahui tentang itu. Nah, fikum dan insya Allah kita akan uh, apa namanya kita akan perluas tentang permasalahan itu. Barakallahu fikum kita lanjutkan lanjut. Hadis Musa syaqaiqur rijal Hadis tentang wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. Soal mama sihati hadis sampai sejauh mana keabsahan kesayangan hadis. An-nisa'u syaqaiqur rijal bahwa wanita itu saudara laki-laki, eh, saudara kandung laki-laki, wa ma huwa sabab wuruduhu dan apa sebab-sebab dia itu turunnya daripada hadis tersebut. Kalau Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabun nuzul. Wahal maknahu muttalibul amla. Apakah makna hadis ini bahwa wanita saudara kandung laki-laki apakah tertolak atau tidak? Hmm. Maka barakallahu fikum disebutkan di sini oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi Hadithun An-nisa'u al rijal hadithun hasanun Bimajmuhi turkih Wa alaihi bawa yusmih Lil ihtijaji bihi Kata beliau Hadis tentang An-nisa'u syaqaiqur rijal Bahwa wanita itu saudara kandung laki-laki Hadisnya hasan Dengan semua jalannya dan hadis ini maka boleh untuk dijadikan hujjah. Nah, sehingga kalau di jilid pertama beliau memang panjang menyebutkan tentang kisah hadis itu. Adapun kalau yang jilid lima ini hanya eh, meringkas saja. Nah, jadi kisahnya disebutkan kalau di sini wasada wuruduhu dan di antara sebab-sebab wurudnya Sesungguhnya Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah. Ini kisahnya. Kisah sebabnya hadis. Kenapa anissa nisa syaka ikut rijal? Apa sebabnya? Kok ada pernyataan hadis seperti itu? Kok wanita ini saudara kandung laki-laki ini gimana? Maka disebutkan sebabnya. Sebabnya adalah sesungguhnya Ummu Sulaim sahabiyah min ahli Nabi ya Ummu Sulaim ini khamisah ya binti Bilhan ini adalah wanita min ahli jannah ya dia bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaannya faqalat ya Rasulullah wahai Rasulullah al-mar'atu tara qad ihtalamat wanita, maka dia melihat bahwa sungguh dia itu bermimpi. Wa fi riwayatin dalam riwayat idza ra'atil mar'atu fil manami anna zawjaha yujafi'uha. Ya, dalam riwayat lain saudara, apa? Apabila wanita dalam mimpi atau dalam tidurnya dalam tidurnya bahwa suaminya telah apa namanya ya mendekati dia menghubungi dia artinya berhubungan biologis begitu ya mimpi tapi ini di dalam tidur akan basiru apakah perlu mandi ya Rasulullah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi pun menjawab Nah ini. Sementara ini kita tahu untuk orang itu tanda balik. Kalau laki-laki kan dengan mimpi basah. Nah, sekarang wanita itu begitu apa tidak? Kalau wanita yang kita tahu adalah dengan apa? Dengan haid. Tapi ternyata di sini ada asma menurut hadis bahwa an nisa syaqa'iqur rijal bahwa wanita itu saudara kandung laki-laki, ini kisahnya. Kalau laki-laki pun pernah bermimpi basah, wanita pun juga bermimpi basah. Gitu. Maka oleh sebab itu, tatkala Om Muslim bertanya Nabi SAW, Ya Rasulullah bagaimana kalau seorang wanita istri di dalam tidurnya bermimpi bahwa dia dikumpuli sama suaminya, apakah dia wajib mandi? Maka dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, am atau nahan. Ya, Ida ra'atil ma' jika dia melihat air, maksudnya kan air mani basah. Oke. Okay? Nah, kisah ini pula barakallahu fikum kalau disebutkan dalam uh, jilid satu itu memang panjang. Jadi kisahnya barakallahu fikum uh, Ummu Sulaim ini waktu itu bertetangga dengan istri Nabi namanya Ummu Salamah. Zawjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim ini apa? Bertetangga dengan istri Nabi namanya siapa? Ummu Salamah. Nah, kemudian dia masuk kepada Nabi bertanya tentang tadi yang saya sampaikan tadi. Ummu Salamah jawab, dari wajadaka ya umma sulaim fatuhat nisa inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya karena kan kalau tanya begitu dan rasanya kok gelit begitu ya kan maka mudah-mudahan Allah menjaga engkau wahai umma sulaim engkau telah membuka aib wanita di si rasul sallallahu alaihi wasallam kok tidak malu gitu loh istrinya tuh begitu ya kan coba coba kita kan kadang-kadang seperti itu nah, kisahnya Kemudian Ummu Salam pun menjawab, "Inna Allah la yastahi min al-haq wa inna ya inna nas'al al nabi sallallahu alaihi wasallam amma ushkila alaina khairun min an nakuna minhu ala amya." Jadi tatkala Ummu Salam mengatakan begitu tadi bahwa mudah-mudahan Allah menjaga engkau wahai Ummu Sulaim, engkau telah membuka aib ya wanita di sisi Rasulullah Sallam. Muslim menjawab, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Jadi kalau itu kebenaran jangan malu-malu. Maka terkadang kalau kita sudah membahas permasalahan ahkamun nisa, maka biasanya sudah masalah-masalah yang ya dalam biasanya. Jadi seperti itu. Kalau itu kebenaran, maka Nabi Musyirah. Ya, Mbak sedih. Ya. Maka sesungguhnya ya, aku bertanya Nabi, apa yang aku terjadi iskal? Artinya yang aku tidak ngerti. Ya, jika kami bertanya kepada Nabi SAW ya, sesuatu yang iskal, maka tentu lebih baik dibanding aku ini adalah tidak mengerti dalam keadaan buta tentang hukum itu. Bahkan Nabi mengatakan, Ya Ummi Salamah, bal anti jaribat yadat. Bahkan engkau, menurut Allah, menjaga engkau. Nah, ya, Ya Umm Sulaim alaihi al-ghusl idza wajada ma wa ya Umm Sulaim maka wajib mandi jika dia menjumpai atau melihat air. Kemudian Umm Sulaim ya Rasulullah walil ma. apakah kemudian wanita punya air? Faqala Nabi Karena yusbihuha waladaha Bagaimana kemudian anaknya dia serupa dengan ibunya? Hunna syaqa'ikur rijal. Mereka itu wanita-wanita saudara kandung laki-laki. Hasan dan Ghairi. Hasan karena sebab yang lain dan saya nggak menyebutkan tentang tahrir hadisnya ya Pak panjang. Nanti dompet ini Cukup bahwa hadis ini bisa dipakai dari sisi makna yang seperti disebutkan tadi dan kisahnya apa tadi. Jadi kalau laki-laki itu mimpi basah wanita juga demikian. Semuanya juga wajib apa? Mandi. Jadi seperti itu kalau mubasa. Sehingga sekali lagi bahwa kalau laki-laki itu dengan mimpi basah dan termasuk dengan apa namanya tatkala sudah e, keluar atau tumbuh dulu pada tempat-tempat yang sensitif. Adapun usia itu relatif wanita itu dengan haid juga termasuk mimpi. Ada usia haid itu paling kecil kadang berusia 9 tahun sudah ada zaman-zaman kita. Termasuk istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala maka dia pun haid itu berumur 9 tahun Ini kain Nabi SAW terkala berumur 7 tahun Aisyah radhiyallahu taala anha jadi itu Kemudian ada disebutkan amma kaulu maknahu yadhalib adapun maknanya itu terbuang bahan Yantariku ma'nahu fi kulli ma lam yarid fihi nas yufarriqu bainal rijal wan nisa. Maka makna yang bahwa wanita saudara kandung laki-laki itu akan bisa tertolak. Tentu dalam makna setiap apa yang datang di dalam nas yang tidak membedakan antara hukum laki dan wanita. Amal masailul lati waradat Adapun masalah-masalah yang datang di dalam perkara tadi nas yang membedakan laki dan wanita, maka tentu hadis itu tidak tertolak. Maka untuk itu wajib kita bersikap bersama nas. Dan kita memberikan apa yang untuk wanita, untuk wanita hukumnya. Dan apa memang hukum untuk laki-laki, ya untuk laki-laki. Misal, ada. Misal nggak boleh orang ngomong, Inna syahadat al-mar'ah ta'adil syahadat al-rajul fil amwal. Nggak boleh kesaksian wanita itu sebanding dengan kesaksian laki-laki dalam harta. Jika dia berdalil anisa ikur rujal Artinya apa? Untuk kesamaan dalam hukum waris. tidak boleh. Itu tertolak. Hmm, jadi kalau dalam perkara hukum waris disamakan dengan dalil an-nisa usyaqaiqur rijal, maka itu tidak bisa dipakai hadis ini. Karena jelas beda ayat Quran juga beda. Sehingga ar-ra'yu mungkar min qawli wuzur. Ini adalah pendapat yang mungkar dari perkataan yang menipu daya. Dan tidak boleh pula mengatakan inna salat al-jamaah tajibu 'ala al-mar'ah kama tajibu 'ala al-rajul. hadza ghallab wadih. Sama, nggak boleh orang mengatakan hukum sholat jamaah itu wajib untuk perempuan seperti wajibnya laki-laki. Ini juga kesalahan yang nampak. Termasuk ditambahkan oleh beliau masalah hukum waris tadi. Ini kejadian yang tidak boleh. Wahada wa ilmu indah. Beliau pun dalam jilid satu menjelaskan tembih menjelaskan dari hadis yang lalu Sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa'u syaqaiqur rijal sebutan-sebutan dari wa anna dhalika inna huwa fi ru'yatil mar'a fi manamiha ma yarjul wa inzaliha al-ma. Artinya kisah hadis itu apa? Bahwa wanita itu juga dalam tidurnya bermimpi seperti apa yang dilihat laki-laki dari keluarnya air minum karena sebab mimpi. Kemudian tertolaknya hadis di kulli malam jadi fihi nasr tafriq dan rijal pun nisa. Jadi hadis itu akan bertolak maknanya dalam uh, semua apa yang datang dari nas yang, yang membedakan dari laki dan wanita. Seperti masalah-masalah yang disebutkan tadi. Nah, jadi kesaksian laki wanita tentu beda. Ya, disebutkan tadi dan itu termasuk buhdan, termasuk mengada-ada dan yang lainnya. Tidak boleh pula ingin dengan dalil An-Nisa satwa ikut rijal ingin menyamakan apa istilahnya kedudukan laki dan wanita sehingga terbagas dengan memanakan emansipasi wanita itu juga tidak boleh inna lil mar'ah al haq fil qawamah atau fil ya nah jadi artinya bahwa wanita itu punya hak dalam kepemimpinan subhanallah ini kita wabadin jadi firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Ya, boleh. Juga termasuk kewajiban sholat Jumat dan sebagainya Nah, kan? jadi ini ya, apa yang kita bahas, apa yang disebutkan dari makna apa tadi? Bahwa an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wallahu ta'ala alam. Hadis itu insyaallah ta'ala satu yang bisa anda sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah ta'ala alam. Insyaallah mungkin kita buka pertanyaan